Sekarang kita masuk ke pelajaran ulumul Quran. Silakan. Kita mulai dulu dari Ustadz Mohsin untuk membaca ulumul Quran. Kita sudah sampai halaman berapa? Nah. Kalau nggak salah di adab tilawatil Quran. Ya. Silakan. Khamsa wa salasin. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. قال المؤلف رضي الله عنه وعنا جميعا آداب تلاوة القرآن يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يذكر الله إلا على تهر كما ثبت في الحديث وتسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد وكره قوم القراءة في الحمام والطريق ويستحب أن يجلس مستقبلا متخشعا بسكينة ووقار مترجا رأسه ويسن أن يزداد تعظيما وتطهيرا وقد روى ابن ماجه عن علي رضي الله عنه موقوفا والبزار بسند جيد عنه مرفوعا إن أفواهكم طرق للقرآن وطيبوها بالسواق بقية الآداء ويسن الاستماع لقراءة القرآن و نعم وارترق اللغط والحديث اللغط والحديث بحضور القراءة قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ويسن السجود عند قراءة آية السجدة قال النووي الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ثم الليل لنا نصف أخير وهي بين المغرب والعشاء محبوبة وأفضل النهار بعد الصبح ويختار لابتدائه ليلة الجمعة ولختمه ليلة الخميس فقد روى ابن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل ويسن صوم يوم الختم أخرجه, أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين وأن يحضر أهله وأصدقائه وأن يحضر أهله نعم ترسل يعني. أخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه أنه كان إلا ختم القرآن جمع أهله ودعاه فأخرج ابن أبي داود عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة ويستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين أخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن عبيد بزة بزة سمعت إكرمة بن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي فلما بلغت الدحى قال كبر حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك كذا Ubay ibn Ka'ab. كفاية Bisa الله خير Jadi pada pasal ini Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu menghimpun aneka sunnah di dalam kita bermuamalah dengan Al-Quran bagaimana kita memperlakukan Al-Quranul Karim, bagaimana sikap, cara, perbuatan, perkataan kita yang patut, yang layak di dalam melayani Al-Quran, diuraikan satu persatu di e, pasal ini. Mari kita mulai. Yang pertama, yustahabul wudu Atil Quran. Bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran, disunnahkan ada wudhu. Ingat, di sini bicara membaca Al-Quran, bukan memegang mushaf. Nah, jangan dicampur aduk. Lain, kalau pegang mushaf, bukan yustahab. Tapi wajib ada wudhu. Kalau pegang mushaf. Tapi kalau orang mau baca Quran tanpa pegang mushaf. Mungkin membaca hafalannya. Nah, itu disunahkan berwudu Tandakan, itu nomor satu. Nah, ini adab. Adab nomor satu disunahkan ber berwudu. Adab nomor satu. Adab nomor dua, watusanul kiraatu fi makanin nadhif. Disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Paling afdol adalah di masjid masjid. Nah, jadi jangan di sembarangan tempat. Yang afdol di masjid. Kalau tidak mau di masjid, boleh di mana saja asal nazif. Asal bersih. Itu adab yang nomor dua. Jadi ditulis semua adab-adab itu tandain. Nomor satu, nomor dua. Nomor tiga, wa yustahab an yajlisa mustaqbilan mutakhasyian bisakinatin wa mutrikan raksa. Jadi itu yang nomor tiga. Artinya disunnahkan. Kalau membaca Al-Quran itu menghadap ke arah yang baik. Arah yang baik arah mana? Kiblat. Dalam keadaan khusyuk, penuh rasa takut, penuh rasa takzim, mutrikon raksa, nunduk itu kepala. Nah, jadi artinya tundukan, eh, tunjukkan yaitu sikap-sikap yang santun, sopan pada saat membaca Al-Quran. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat. Yusannu ayastad ta'ziman wa tathira. Disunahkan kalau membaca Al-Quran itu bersiwak. Bersihkan gigi, bersihkan mulut. Kenapa? Karena Nabi mengatakan inna afwahakum turukun lil Quran. Karena mulut-mulutmu itu semua merupakan jalan, artinya untuk pembacaan Al-Qur'an. Fatayyibuha bisiwa. Maka bersihkan, wangikan, harumkan tempat jalannya Al-Qur'an tadi dengan siwa. Nah, itu adab yang nomor berapa? Empat. Yang nomor lima, Wa yusannul istima' atil Qur'an. Nah, bagi mereka yang tidak baca Al-Quran, disunahkan. Kalau ada yang baca Quran, dengerin. Nah, jangan kalau ada yang baca Al-Quran, kita ngobrol di sampingnya, bahkan kadang-kadang suara kita lebih keras daripada yang baca Al-Quran. Jadi dianjurkan, disunahkan. Yang kelima, nah, untuk kita mendengarkan pembacaan Al-Quran. Yang keenam, Manakala ada ayat sajdah, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Dalam masab syafi'i, sujud tilawah ini dianjurkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau kita baca ketemu ayat sajdah, kita sujud. Baca dalam sujud kita sajada wajhiya lilladhi fatarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, baca itu dalam sujud tilawah. Bagi yang baca disunahkan untuk sujud. Bagi yang dengar disunahkan sujud kalau yang baca sujud. Jadi kalau yang yang bagi yang baca disunahkan untuk sujud. Bagi yang dengar disunahkan untuk sujud kalau yang bacanya sujud. Tapi kalau yang bacanya nggak sujud, nggak disunahkan yang mendengar sujud. Sekali lagi saya ulangi. Bagi yang baca ayat sajidah, disunahkan untuk sujud. Bagi yang mendengar ayat sajidah dibacakan, sunnah sujud kalau yang membaca sujud. Tidak sunnah sujud kalau yang baca tidak sujud. Nah itu adab yang keenam. Baik. Kemudian yang ketujuh, Adabnya juga kita pandai-pandai memilih waktu. Al-awqatul muhtar al kira'ah. Nah, pandai-pandai pilih waktu yang bagus untuk baca. Nah, seperti apa di situ dikatakan yang paling afdol adalah nah, kalau kita bacanya di dalam sholat. Dalam sholat tuh paling afdol baca. Makanya kenapa di pesantren Ramadan kita ini kita minta kepada yang hafidul Quran, untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Karena paling bagus baca Al-Quran itu di dalam sholat. Itu udah paling afdol. Nah jadi kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, luar biasa. Nah paling tidak, si imam membaca, kita bisa istima. Yaitu kita bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah itu yang perlu kita tahu. Nah kemudian ada lagi di sana, begitu juga baca di waktu malam. Kemudian baca di pertengahan malam, kemudian baca antara maghrib dan isya, kemudian baca setelah sholat subuh, itu semua waktu-waktu yang bagus untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, itu juga termasuk adab. Nah, kemudian yang ketujuh, khusus untuk memulai bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran untuk yang nomor tujuh, itu mulainya yang paling bagus kalau kita memulai start. asal saya menghatamkan Al-Quran nih. Mulai startnya itu yang bagus malam Jumat. Dan pilih hatamnya pada malam Kamis. Loh kenapa? Jawabnya karena diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa dulu Sayyidina Utsman melakukan itu. Nah, jadi di sini artinya apa-apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, orang-orang tua kita, etika-etika itu ternyata bukan dia karang-karang sendiri. Ada yang datang dari Nabi, ada yang dari sahabat, ada yang marfu, ada yang maukuf. Ini merupakan adab ulama salaf yang kita perlu untuk menjaganya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang nomor 8. Yusannu saumu yaumil khatam. Nah, dianjurkan untuk puasa pada saat orang khatam Al-Quran. Jadi kalau siapa yang menghatamkan Al-Quran, puasa sunnah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ saja. Yang kesembilan, an yuhdira ahlahu wa asdiqa'ah. Jadi untuk menghadirkan yaitu keluarganya, sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Dikumpulkan menghatamkan Al-Qur'an sekaligus untuk berdoa bersama. Jadi ada puasa juga, ada ngumpulin juga. Jadi guru-guru ngaji kita dulu kalau ada santri yang khatam Quran, nah, terus dia bikin acara doa, khutmul Quran, orang Betawi biasanya bikin nasi uduk. Nah, itu bukan bukan bid'ah, bukan tidak ada dasarnya. Itu semua ada dasar daripada salaf kita. Nah, berkenaan dengan ini, kita lihat ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang didapatkan dari sekumpulan tabi'in. Nah, bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Tobroni bahwa Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu itu kalau hatam Al-Qur'an selalu dia, beliau kumpulkan keluarga doa bareng-bareng. Nah, jadi itu juga merupakan sunnah. Jadi yang kesembilan itu kumpulin keluarga, baca doa bareng-bareng. Itu yang kesembilan. Nah, kemudian yang kesepuluh. Yang kesepuluh. Wa yustahabut takbir. Yaitu disunahkan bertakbir. Kalau kita sudah sampai kepada surat Ad-Duha. Jadi kalau sudah baca Wad-Duha, nah itu disundakan begitu akhir mau pindah ke surat yang berikutnya bertakbir. Allahu Akbar. Nah ini biasanya dilakukan. Bahkan e, banyak ulama-ulama kita melakukan ini baik dalam sholat maupun di luar sholat. Makanya dalam acara-acara khutmul Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, ini banyak majelis-majelis yang melakukan khutmul Quran dalam sholat taraweh Nah, mereka kalau sudah masuk surat Wadduha, mereka bertakbir setiap perpindahan dari surat ke surat. Nah, nah itu e, merupakan satu tradisi yang dilakukan oleh e, eh, Kuro Makiyin yang juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman dan Ibn Khuzaimah mentorik Ibn Abi Bazza. di mana di sana diriwayatkan bahwa tata cara tradisi tersebut ternyata juga memang pernah dilakukan oleh tabi'in maupun oleh para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah kemudian sunnah yang berikutnya itu barusan yang 10 tuh. Yang ke-11. Yang ke-11 tadi bacaan sampai di mana? Baru sampai situ kan? Ya, sekarang baca dulu yang ke-11 wa yusannu. Silakan, saya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. ويسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره أحب الأعمال إلى الله الحل المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كل محل ارتحل وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام ويكره قطع القراءة لمكالمة أحد قال الحليمي لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره وأيده البيحقي بما في الصحيح كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرق منه ويقرأ أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهى ولا تجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها ولا تجوز القراءة بالشاذ نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ويقرأ اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها وأخرج الآجري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به ويكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيت أنسيتها لحديث الصحيحين في النهي عن ذلك ونسيانه كبيرة لحديث أبي داود وغيره عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ويسن التعوذ قبل القراءة قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءته كفاية Nah, jadi di sini kita lanjutkan lagi yaitu adab-adab yang berikutnya yang ke-11 adalah wa yusannu idza faragha al khatmah. Jadi kalau seseorang sudah hatam Al-Qur'an dianjurkan untuk langsung baca dari awal lagi. Dianjurkan untuk mengulangi lagi pembacaan Al-Qur'an dari awal. Nah, makanya di sini ada riwayat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas yang berasal dari Ubay ibn Ka'ab di mana Nabi dulu kalau baca Qul a'udzu birabbin nas selesai. Saat itu juga Nabi langsung baca eh, yaitu dari awal lagi, yaitu dari alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada alif lam mim sampai di ayat wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita dengar katakanlah di acara-acara tahlil umpamanya, kita suka dengar bagaimana pemimpin tahlil itu mengajak kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzubirabbin nas, dia balik lagi ke alhamdulillah. Kemudian dia masuk ke alif lam mim sampai ulaika humul muflihun. Nah, kenapa dilakukan itu? Karena begitulah dulu yang dilakukan Nabi kalau Nabi membaca akhir daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi semua itu ada dalil, bukan tidak ada dalil. Itulah sunnah yang ke-11. Nah, jadi kalau sudah hatam, ulangi lagi bacaannya. Nah, sunnah yang ke-12 Jadi perhatikan dari yang ke-11, kalau sudah khatam, ulangi lagi baca Al-Quran. Yang ke-11 itu. Yang ke-12, lanjutan dari barusan. Mengulanginya, yaitu masuk dulu ke Alhamdulillah, ke Arif Lamim, sampai ula'ika humul muflihun. Itu yang ke-12. Yang ke-13, wa yukrahu qat'ul qira'ah limukalimat limukalamati ahadin. Jadi jangan kita memotong bacaan kita hanya untuk ngobrol sama orang. Jadi kita lagi baca, kita potong, kita ngobrol sama orang. Kita bicara sama orang. Itu makruh, nggak boleh. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau kita lihat ada orang lagi baca Quran, jangan kita tegur. Diamin dia baca Quran, biar selesaikan bacaannya. Nah jadi jangan orang lagi baca Quran kita potong, atau kita yang sedang baca Quran kita potong hanya untuk ngobrol sama orang lain. Nah ini sesuatu yang tidak terpuji. Nah itu juga termasuk daripada adab yang mesti kita perhatikan. Jadi jangan motong bacaan. Kenapa? Di sini Asy Al-Khulaimi mengatakan, "Li'anna kalam Allah la yambaghi an yu'aththir 'alaihi kalamu ghairi." Karena yang namanya firman Allah itu nggak boleh yaitu direndahkan oleh e, perkataan siapapun. Nggak boleh ada perkataan siapapun di atas kalam Allah, mempengaruhi kalam Allah. Jadi kalau Allah ada di atas segala daripada perkataan. Kemudian yang ke-14, wa yakrahu abs. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu juga dimakruhkan. Kita baca Al Quran sambil sambil ketawa, kita baca Al-Qur'an itu uh, sambil menunjukkan apa namanya muka masam, marah, nada ngaji kita juga apa namanya nada bukan nada lagi mau ngaji, nada lagi mau marah-marah. Nah ini ini dihindarkan. Itu yang ke-14. Yang ke-15, wala tajuz qira'atul Qur'an bil ajamiyah. Mutlak enggak boleh baca Al-Qur'an bil ajamiyah. Nah, contohnya, contoh, salah satu contoh bil ajamiyah. Quran-Quran yang dicetak di Indonesia dengan huruf Latin. Nah, kan ada Yasin dengan Latin. Jadi bukan dengan tulisan Arab. Ditulisnya dengan huruf Latin tidak boleh baca Al-Quran dengan ajam semacam itu. Karena huruf-huruf Latin tadi tidak akan mengantarkan kepada pembacaan yang fasih. Nah, karena kacau. Umpamanya seperti seperti huruf z pakai da, d dan z. Ah, kadang-kadang bo ada yang pakai d sama h. Kemudian ada yang pakai lagi. Kadang-kadang kita mau baca umpamanya kita baca ashab saja, h-nya jadi double. Ah, karena shotnya sh Eh, kemudian haknya ditulis ashab. Udah gitu hak antara yang hak dengan hak nah, juga kadang-kadang gak ada bedanya. Nah itu bisa merusak bacaan. Tidak boleh. Nah itu adab yang mesti kita jaga. Yang kelima belas, jangan menjadi Al-Quran untuk cari nafkah. Artinya jangan jadikan Al-Quran itu untuk jual beli. Nah itu nggak boleh. Jangan. Jadi, jadi jangan ada santri di sini berkita-kita mau jadi tukang baca di kuburan karena tiap baca dapat 50 ribu. Nah, jadi kalau mau berkita-kita, kita-kita jadi ulama, jadi orang alim, jadi mujtahid, jadi orang yang menguasai ilmu dengan luas. Nah, jadi jangan berkita-kita serendah itu, jangan. Nah, jadi bukan nggak boleh, kita boleh membaca, bantu orang, kita ikut baca untuk keluarganya silakan, tapi jangan sekali-sekali membuat tarif, dagang. Artinya kalau mereka kasih, alhamdulillah, mereka nggak kasih, nggak apa-apa, ikhlaskan saja. Jadi betul-betul kita tidak jual beli ayat Al-Quran. Nah pertanyaannya, kalau jual beli mushaf, ya, kadang-kadang ada yang bilang, wah kalau gitu mushaf nggak boleh dong dijual beli. Nah saudara, mushaf Al-Quran itu yang dijual di aneka ragam toko dan tempat sudah menjadi kesepakatan ulama boleh diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan bukan Qur'annya, tapi yang diperjualbelikan adalah ongkos cetaknya, tintanya, kertasnya. Karenanya jangan jangan kaget. Kalau yang kertasnya bagus, cetakannya bagus, tentu lebih mahal daripada yang kertasnya murah. Jadi jangan dibilang, oh Al-Quran ini murah, Al-Quran itu mahal. Enggak. Nah, Al-Quran nggak bisa diperjualbelikan. Nah yang sedemikian rupa tidak menjadi halangan. Itu tadi yang keberapa adabnya? Ke-15. Ke-16. Baik. Kemudian yang berikutnya wa yukrahu an yakul nasitu ayah kada. Dimakruhkan orang mengatakan saya lupa ayat ini. Saya lupa ayat ini. Nah, kenapa dimakruhkan sedemikian lupa? Karena sebetulnya bukan bukan dia yang lupa kepada Al-Quran, tapi Al-Quran yang meninggalkan dia. Mungkin karena dia jarang baca, dia tidak akrab dengan Al-Quran, Al-Quran pergi meninggalkan dia. Jadi yang tepat Al-Quran yang meninggalkan dia, bukan dia yang melupakan Al-Quran. Sombong betul dia mengatakan dia melupakan Al-Quran. Sepertinya kedudukannya lebih hebat dari Al-Quran. Al-Quran dia lupakan. Tidak, Al-Quran yang meninggalkan Anda. Bukan Anda yang melupakan Al-Quran. Bahkan ada satu hadis menyebutkan betapa eh, betapa akan menjadi pertanyaan besar nanti di hari kiamat orang-orang yang semula hafal sejumlah ayat atau surat tapi kemudian Al-Quran itu meninggalkan dia sehingga banyak ayat dan banyak daripada surat yang semula dihafal dia jadi tidak hafal lagi ini akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min min dalik. Baik. Itu yang keberapa? 17. Sekarang yang ke-18. Yang ke-18 disunnahkan kalau baca Al-Qur'an itu at-ta'awudz untuk berlindung kepada Allah. Nah, karena Allah yang perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu baca Al-Qur'an, Berlindunglah kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Jadi itu juga merupakan adab daripada pembacaan Al-Quranul Karim. Nah ini adab-adab pembacaan Al-Quran cukup banyak. Masih berlanjut sampai ke halaman 45. Jadi saya tugaskan kepada anda semua untuk baca sendiri. Ah, bagi mereka yang tidak paham, minta dibacakan kepada senior-seniornya untuk bisa dibacakan, untuk bisa menambah pengetahuan daripada sunnah-sunnah Al-Quran. Oleh karenanya, untuk memastikan kalau Anda baca atau Anda bertanya, yang selanjutnya adalah PR. Iya, sebab kalau dibikin PR berarti dia baca atau dia nanya. Kalau nggak dibikin PR nanti dia nggak baca, dia nggak nanya. Yang sudah kita sebutkan berapa? 18. Silakan Anda lanjutkan sampai halaman 45. Besok kita lihat ada berapa. Nah, menurut hitungan Anda ada berapa? Mungkin yang satu bilang ada 40, yang satu bilang ada 30, yang satu bilang ada 35. Nah, kita nanti kelihatan mana yang luput, mana yang tidak luput. Nah, itulah pelajaran kita untuk ulumul Quran. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke mustalahul hadith? Saung Sayyidina Abu Bakar. Silakan. Tahdir yang bagaimana? Iya. Ya jadi jadi jadi dalil bagaimana? Ya. Baik, itu dalil yang tidak bisa dibenarkan. Jadi artinya kalau Nabi memberikan tahdir semacam itu berarti peringatan bagi yang menghafal Al-Quran untuk terus mengulangi hafalannya. Jangan sampai hafalan meninggalkannya. Itu tahdir yang luar biasa. Tapi jangan disalahgunakan. Jangan tahdir itu diambil oleh orang yang belum hafal Al-Quran. Nah, terus alasan takut. Ini namanya kalimat hakin yurodu biha batil. Jadi kalimatnya hak tapi tujuannya batil. Jadi penggunaan dalil itu mesti pas pada tempatnya dalil tadi harus digunakan untuk mendorong para penghafal Al-Quran jangan sampai hafalannya hilang. Nah, itu kan berarti kan takdir luar biasa. Berarti itu dorongan yang tepat. Jangan itu dijadikan dalil di tempat yang lain. Tidak tepat. Kalau dijadikan dalil sebagai alasan untuk tidak hafal Al-Quran. Saya kasih contoh. Kalimat tuhakin yurodu biha batil. Ada anak muda dia banyak berbuat dosa. Dinasehati oleh kiainya. Takutlah kau kepada Allah. Jangan kau berbuat dosa. Seksa Allah maha pedih. Apa sih anak muda bilang? Tenang aja Pak Kiai. Innallaha ghafurur rahim. Saya mau tanya. Ayatnya betul tidak? Betul. Ayat Quran itu. Tapi penempatannya yang tidak pas. Ayatnya sudah betul. Kalimatnya hak tapi kalimat itu dijadikan alasan untuk dia berlarut-larut dalam kemaksiatan. Tidak boleh. Mestinya ada orang berbuat maksiat. Dia mau tobat. Dia datang ke kiai-kiai. Dia nangis. Dia tobat kepada Allah. Dia perbaiki. Tapi terus dia dihantui. Dia takut kalau tobatnya nggak diterima oleh Allah. Nah dia datang ke kiai. Kiai menghibur dia. nggak usah khawatir. Kalau kau betul-betul tobat. Kembali kepada Allah Walaupun dosamu sudah sedemikian banyak, innallaha ghafurur rahim. Itu penempatannya pas. Itu penempatannya pas. Jadi kadang-kadang ayatnya sudah benar, penempatannya nggak benar. Hadisnya sudah benar, penempatannya tidak tidak benar. Jadi ayat yang benar harus ditempatkan di tempat yang benar. Nah, kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi harus ditempatkan sebagai pendorong agar para penghafal Al-Quran tidak e, melakukan satu sikap atau perbuatan yang bisa membuat ayat-ayat yang semula dihafal akhirnya hilang daripada dirinya. Tapi jangan sekali-kali dijadikan dalil untuk ah saya takut ngapain Al-Qur'an. Nanti kalau ngapain Al-Qur'an itu tuh dia punya apa namanya dia punya resiko begitu. Kalau ini dijadikan dalil begitu, besok nggak ada kiai, nggak ada orang alim. Karena orang alim juga ada dalilnya. Orang alim kalau nggak beramal, Mana masuk neraka lebih dulu sama yang lain? Orang alim. Oh nanti orang bilang, ah udah jangan jadi kiai, gawat. Masuk neraka duluan. Nah, itu bahaya, itu penempatan yang tidak tidak pas. Artinya orang alim itu masuk neraka duluan kalau dia tidak mengamalkan untuk cambuk buat orang alim. Supaya kalau alim, ya amalkan dong ilmunya. Kalau dia alim, ya laksanakan dong apa itu pengetahuannya. Nah tolong letakkan dalil pada tempatnya. Taib saung Sayyidina Umar. Satu, dua. Sama-sama Umar ini. Ya, silakan. Mana mic-nya? Silakan. Masih hadis yang tadi, Bib. Falam arol dan dan akhoma. Ini kan dan Dan isim nakiro sesudah nabi mensiakil umum. Maksudnya pertanyaannya, apakah dosa membunuh dibandingkan kalau dengan dosanya melupakan Al-Quran lebih besar dosa melupakan Al-Quran. Ya. Jadi tolong kalau kita membaca satu hadis yang menyebutkan ini pahalanya paling besar, ini dosanya paling besar, jangan langsung kita jadikan ukuran untuk membanding-bandingkan dosa. Karena kadang-kadang Nabi mengucapkan sesuatu itu terikat dengan apa yang sedang terjadi. Contoh, pada saat ada satu hadis mengatakan sholat itu pahalanya paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari sholat. Ketika itu Nabi sedang memberikan dorongan kepada orang-orang yang memang agak enggan males-malesan untuk melaksanakan sholat. Tapi di saat yang lain Nabi mengatakan jihad yang paling besar. Di hadis yang satu yang paling besar sholat. Di hadis yang lain dibilang yang paling besar jihad. Yang mana? Jangan kita katakan ini kontradiktif. Nah, ini e, berbeda, bukan. Ketika bicara jihad, Nabi sedang memberikan dorongan kepada orang-orang supaya semangat jihad. Makanya dikatakan jihad ini pahlaknya yang terbesar. Maksudnya terbesar termasuk perbuatan di antara perbuatan-perbuatan yang terbesar. Begitu. Jadi di antara perbuatan-perbuatan yang besar itu banyak. Ada sholat, ada jihad, ada puasa. Boleh itu dikatakan terbesar. Tapi dengan kata min. Seperti yang kita pelajari kemarin. Ada mengatakan surat ini awal yang turun. Surat ini awal yang turun. Maksudnya awal mimma nazal. Ada min. Artinya dia awal daripada di antara sekian banyak yang pertama kali diturunkan. Jadi kadang-kadang kadang-kadang ada satu ungkapan yang Nabi sampaikan Jangan langsung dibandingkan. Begitu ada jihad, dia bilang paling afdol, langsung kita katakan oh jihad lebih afdol dari sholat. Sholat nggak lebih afdol daripada jihad. Nggak begitu. Nah jadi tolong untuk memahami suatu ayat atau suatu hadis, itulah sebabnya kenapa kita perlu mempelajari uslubnya, itulah sebabnya kenapa kita mempelajari sababun nuzulnya, itulah sebabnya kenapa kita perlu e, mempelajari tentang sababul wurudnya, itulah sebabnya kenapa kita perlu untuk mempelajari kalamnya dan untuk mempelajari korina dalil-dalil yang lain. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas, sengaja mengabaikan hafalan Al-Quran berdosa besar. Yang jelas itu yang mesti kita garis bawahi. Substansinya tanpa harus kita banding-bandingkan dengan dosa membunuh, dosa berzina, dosa yang lain-lainnya. Tapi sudah cukup bahwa di antara Al-Kabair, dosa-dosa besar, Ya tentunya kan dosa paling besar siapa yang nggak tahu? Syirik. Mempersekutukan Allah. Nggak ada dosa lebih besar daripada mempersekutukan Allah. Berarti ini dosa e, kita tidak katakan min akbar kabair tapi termasuk minal kabair, termasuk dosa yang besar di antara sekian banyak dosa yang besar yang dengan sengaja melalaikan bukan karena kemampuan hafalannya mulai apa? mulai mulai lemah, bukan. Kalau kemampuan hafalan mulai lemah itu tergantung Mungkin selama ini makanannya nggak bergizi, nah, lama-lama nah, apalannya jadi lemah, sarafnya kurang setoran, apa namanya, kurang setoran gizi yang sebenarnya, nah, kemudian cepat pikun dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Itu akrot a'rad dunyawiyah. Nah, tapi kalau dia sengaja, diabaikan hafalannya, itu suatu dosa. Saung Sayyidina Umar masih ada, silakan dioper micnya, Langsung dioper, ya, berikan jalan untuk mic. Terus tarik, masih panjang. Terus masih panjang. Terus masih panjang. Ya, silakan. Uh, kita suka bawa Al-Quran di tas gitu. Nah, kalau lagi di tempat umum, uh, kita mau buang air gitu. Nah, tasnya kita bawa ke toilet, kita berdosa Ya, sebetulnya itu sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Mestinya kalau kita mau ke toilet, ada sesuatu dalam tas kita yang begitu mulia titip kepada yang tidak ke toilet. Dititip kepada orang yang kita percaya. Kecuali udah darurat, di sekitar kita maling semua udah. Nggak ada yang bisa dipercaya udah. Ini taruh urusannya semenit meleng hilang. Sementara di dalamnya masih banyak apa? Masih banyak barang-barang berharga lainnya. Tapi Anda harus berusaha. Nah, kalau Al-Qur'annya mungkin kalau Anda takut tidak ada yang bisa dipercaya, tapi untuk Al-Qur'annya saja mungkin bisa Anda letakkan di tempat yang layak Insya Allah nggak ada yang nyolong Al-Quran. Sementara barang-barang lain yang Anda takut hilang, ada laptop dan lain sebagainya, itu kan bukan barang suci. Boleh dibawa ke uh, toilet. Tapi untuk Al-Quran berusahalah semaksimal yang Anda mampu untuk tidak membawanya ke dalam toilet. Semaksimal yang Anda mampu. Jangan menyerah dengan keadaan. Saung Sayyidina Usman. Nah, silakan. أو نعم ترك مريض وإلى حليف في أخذ أجرة نعم. والسؤال الثاني أعرف مثلا كلمة أنا أقرأ القرآن ويزعجك شيخ شنو مثلا شنو أنا أقرأ القرآن شيخ طيب نعم جزاكم الله خير الجزاء نعم لك أن تقبل كل ذلك بدون الطلب لك أن تقبل كل ذلك بدون الطلب مثلا تقوم برقية وثم من أهلي يؤتيك شيء لا بأس لأن هناك واقعة هناك واقعة هناك صحابي رضي الله تعالى عنه لما رجع إلى قريته رجع من من المدينة من عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي قريته هناك ولد يشبه مجنون ما يفهم شيء وثم طلب أهل القرية منه ماذا تأتي من محمد صلى الله عليه وسلم هل تحفظ شيء فقال هذا الصحابي أنا أحفظ سورة الفاتحة اقرأ عليه فيقرأ على هذا الولد يقرأ كل يوم يعني يقرأ على هذا الولد سورة الفاتحة يقرأ عليه فبعد مدة بعد مدة الولد هذا يعيش فيها وفرحان أهل القرية آه، لفرحتهم فيؤتي الشيء لهذا الصحابي فهذا الصحابي يرفض لا أنا بأسأل النبي أولا هل جائز أم غير جائز لقبولي يعني هذه الهدية فلما جاء إلى النبي ماذا قال النبي يا يا يا يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ya pakai nikmat apa? Apa azimat kau dalam mutamaim, mutamima. An Nabi alaihi salatu wasallam qol Man hafid bi kalimah ni'mah. An Nabi qol ya ni'ma ya ni'ma mu ni'mal ajr walakin ni'ma ma quri'a alaihi min surat al-Fatihah li sifa'in nas. Idan an Nabi kan ma yarfud bal yamdah. Walidhalik as-sahabi hada yaqbalul hadiyah. Idan maknahu yakni lana gobul hadiah lana gobul hadiah bisyarat bidul talab. La tatlub syai. La tagul ana sa'qra lakin labut an tadfa kita kita kita ada haram. Nah. Baik, <laughs> jazakumullahu khairan kerajaan Jadi pertanyaan bagus sekali bagaimana dikatakan kalau kita melakukan rukyah kepada orang. Nah, begitu rukyah kepada orang, orang itu bayar begitu Nah, atau kita membacakan beberapa ayat di rumahnya, dia minta, kemudian kita dibayar sama dia. Atau seperti kori-kori, kita minta hadir dalam satu acara, baca Quran, kemudian kita bayar. Nah, apakah ini juga nggak boleh? Nah, saya udah jawab tadi, bahwa si kori, orang yang baca tadi, atau orang yang melakukan rupiah tadi, boleh untuk menerima pemberian tadi dengan satu syarat. Tidak meminta. Tidak menarifkan. Nah, jadi artinya kalau dikasih Alhamdulillah, nggak dikasih ikhlaskan nanti Allah ganti karena rezeki nggak kemana nah itu yang sudah kita sampaikan dan ada kejadian di zaman Nabi satu sahabat pulang ke kampungnya di kampungnya ada anak kecil yang sudah gila nggak ngerti apa-apa orang satu kampung minta dia obatin orang satu kampung mengatakan kau dapat apa dari Rasulullah nah, dia mengatakan aku nggak dapat apa-apa kecuali surat fatihah kalau gitu bacain surat fatihah kepada anak ini dibacain setiap hari Sampai sekian muda, anak itu sembuh. Sembuh hanya dengan surat Al-Fatihah. Satu kampung senang. Luar biasa senangnya. Nah, saking senangnya mereka ingin memberikan hadiah beberapa ganam, beberapa ekor kambing. Nah, kemudian sahabat ini menolak. Enggak. Jangan dulu, aku mesti tanya Nabi dulu. Boleh gak aku terima ini? Nah, begitu ditanya kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebaik-baiknya pengobatan. Artinya Nabi tidak melarang dia untuk menerima hadiah tersebut. Nah ini yang menjadi dalil, boleh kita terima asal jangan memin, meminta. Saung Saidina Ali, Saung Saidina Utsman masih ada. Uh, Allah dukung kathirun, bayas arun, Nah. Apa Nabi? Eh, eh, ada terhadap Al-Quran ini kan dikatakan disunahkan eh, bersilap sebelum membaca Al-Quran Nah, apabila kita sedang mengerjakan puasa wajib, apakah bersiwaknya ini menjadi, menjadikan batal? Kan sedangkan ada rasa di situ. Ya. ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang cukup bagus. Kalau di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, kita itu menjalankan bersiwak yang sunnah, bersiwak yang sunnah, tidak sengaja tertelan sesuatu akibat bersiwak kita, maka puasa kita tidak batal. Kalau siwak yang kita laksanakan sunnah. Contoh, kita berwudu pada waktu sholat asar atau zuhur. Sambil wudhu menjelang maghrib, sambil menunggu sholat maghrib, itu kan pada saat kita masih berpuasa. Semua itu masih tetap disunnahkan sehingga kalau tidak sengaja ada yang tertelan, tidak membatalkan puasa. Tapi pada prinsipnya bersiwak setelah zuhur makruh. Kenapa? Sebab ada hadis yang menyatakan bahwa baunya mulut orang yang berpuasa lebih indah daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulut makin bau, makin siang makin bau. Maka itu kalau sudah lewat duhur baunya makin semerbak. Justru itulah yang dinyatakan oleh hadis. Jadi kalau kita bersiwak, berarti kita menghilangkan bau tadi tanpa alasan. Kalau menghilangkan bau tadi tanpa alasan, makruh. Kecuali kalau menghilangkannya ada alasan. Alasan wudhu, alasan baca Quran, itu alasan. Kalau alasan, tetap dihukumkan sunnah. Nah, sebagai tambahan, apakah bersiwak itu harus memakai kayu siwak? Bersiwak yang paling afdol adalah dengan memakai kayu siwak. Tapi orang sudah dapat pahala bersiwak kalau dia menggunakan apa saja yang kasat yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi seperti pakai kain. Bahkan ada eh, ada ulama yang berpendapat pakai jari pun dianggap bersiwak. Walaupun pendapat yang terkuat kalau jari belum dikatakan bersiwak. Tapi kalau kita pakai umpamanya pakai ujung sorban, pakai kain ujung sorban atau pakai selampik kita gosok itu pahala siwak sudah dapat karena bahan-bahan kasar semacam itu itu bisa membersihkan gigi apalagi kalau pakai sikat gigi modern sekarang nah, sikat gigi yang plastik nah itu juga kalau orang pakai sudah mendapatkan pahala bersiwak ada tambahan pertanyaan eh, apa keterangan dalam Al-Quran di, di surat An-Tin ketika di surat terakhir alaihi sallallahu ya bihakimil hakimin dan mengucapkan balan atau dan musyahidin ada dalilnya terus dengan ada hadisnya ya karena itu tolong nanti diselesaikan dulu PR-nya nah, diselesaikan dulu PR-nya kalau di kitab ini nggak ada nanti dalam kitab Al-Itqan juga ada jadi diselesaikan dulu PR-nya Insya Allah nanti ketemu ada lagi pertanyaan? apa hukumnya bagi orang yang melarang orang baca Quran? Contohnya gini, ada yang baca Quran, tapi yang satu merasa risih dan melarangnya baca Quran. Hukumnya apa tuh? Apa hukumnya melarang orang baca Al-Quran karena berisik? Nah, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau tengah malam jam 12 malam, udah waktunya tidur, tahu-tahu tetangga dia baca Al-Quran, so kenceng-kencengnya. Yang salah memang yang baca Quran. Berarti dia tidak menghargai daripada tetangganya untuk beristirahat. Saya tanya, menghargai tetangga wajib tidak? Nah, jadi lihat kondisinya. Jadi kalau kondisinya memang bacaan Al-Qur'annya itu mengganggu ketenangan orang lain atau mengganggu daripada kewajiban orang lain memang tidak boleh. Karena itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak suka kalau hari Jumat ada orang baca Al-Qur'an keras di dalam masjid. Kenapa? Karena berarti dia memaksa semua orang untuk dengerin bacaan dia. Padahal orang masuk ke dalam masjid punya aneka ragam keperluan. Ada yang mau etikaf, ada yang mau tafakur, ada yang mau zikir, ada yang mungkin mau baca sholawat, ada yang mau sholat sunnah. Nah kenapa dia baca sekenceng-kencengnya sehingga semua orang dipaksa untuk dengar bacaan dia. Nah, makanya Imam Syafi'i pernah menegur orang yang baca Al-Quran dengan mengganggu daripada ibadah yang lain. Tapi kalau baca Al-Quran tidak mengganggu ibadah yang lain, nggak boleh dilarang. Berdosa besar melarang orang membaca Al-Quran. Saya rasa jelas itu. Pagi bagaimana maksudnya? Pagi di mana tuh paginya? Oh, mungkin nih di kemah nih ada yang tidur. Nah <laughs> ya kalau di saung Anda ada jam-jam istirahat. Ada jam istirahat. Itu kan waktu memang kita berikan untuk isti istirahat. Nah, sementara malam dia kurang tidur. Nah, kemudian dia ingin baca Quran dengan keras, tentunya jangan. Nah, jadi jangan, kita anjurkan jangan. Jadi kita tidak mengganggu istirahat orang orang lain. Jadi kalau Anda ingin baca keras, ke masjid aja jam 7. Nah, di masjid sini, nah silakan untuk baca. Dia mau pakai speaker, dia mau baca bersama. Kalau di saung, kita lihat-lihat waktunya. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau jam 12 malam saat kawan Anda sedang tidur di saung, Anda tidak boleh baca Al-Quran yang keras, bagaimana ngobrol? Bu gimana bercanda? Baca Quran saja yang mulia. Yang mendapatkan pahala, nggak boleh mengganggu orang yang tidur apalagi bercanda dan ngobrol. Nah, karena itu hal ini sangat bagus pertanyaannya tolong dijadikan perhatian oleh semua daripada para santri, pengawas pada saat-saat jam istirahat di saung tidak boleh ada yang mengganggu istirahatnya walaupun dengan pembacaan Al-Qur'an. Jadi intinya melarang baca Al-Qur'an nggak boleh, haram kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu mengganggu kewajiban orang lain mengganggu daripada orang lain yang ingin melakukan uh, ibadah orang lain. Nah itu yang nggak boleh kita lakukan. Saya rasa jelas itu. Baik, saung Sayyidina masih ada Sayyidina Utsman satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini eh, apa hukumnya apabila kita membaca Al-Quran hanya mengawali takut tidak ke bismillah. Nah. Dari ke bismillah. Enggak ke bismillah. Baik. Sebetulnya ta'awudz itu sunnah berdasarkan firman Allah. Tadi sudah kita baca faida qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi dalilnya jelas sunnah. Sedangkan basmalah dalilnya yang kita baca pada awal pelajaran yaitu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Jadi setiap urusan yang punya arti sudah sepatutnya dimulai dengan bis bismillah. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin membaca Al-Qur'an itu perbuatan yang baik, maka dianjurkan juga untuk juga baca bas basmalah. Tapi ta'awud dan basmalah bukan kewajiban, melainkan merupakan bagian etika adab sunnah yang kalau kita lakukan jauh lebih lebih baik. Taib, saung Sayyidina Ali. Silakan ada satu, dua, tiga. Mulai dari yang paling depan, Habib Hasan. Silakan. Boleh kalau tujuannya untuk mengontrol bacaan imam. Boleh kalau tujuannya untuk mengontrol bacaan imam. Uh, supaya yang lain nggak hafal. Si imam yang hafal umpamanya 30 juz atau juz-juz tertentu yang akan dibaca. Tentu kan mesti ada yang mengontrol bacaan. Nah kalau nggak ada yang mengontrol bacaan nanti imam salah baca kita nggak tahu. Nah itu juga menjadi problem buat kita. Jadi ngontrol bacaan imam untuk mengontrol bacaan imam boleh. Nah, lalu bagaimana kalau bukan untuk mengontrol bacaan imam? Nah, untuk untuk ya sekedar ngikutin di belakang mau tahu bacaan imam makruh. Karena kita melakukan suatu perbuatan yang tidak tidak perlu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau nanti megang mushafnya sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada kaitan dengan sholat sampai tiga kali bisa membatalkan sholat. Tapi bagi mereka untuk mengontrol bacaan imam, Umpamanya ada memang yang sudah ditugaskan satu orang, dua orang, atau tiga orang untuk kontrol bacaan imam, boleh. Supaya bacaan imam tidak salah dari yang sebenarnya. Saya rasa jelas itu. Yang berikutnya. Ya, kalau dia punya niat memang untuk menghatamkan dalam sholat, boleh. Saya tidak katakan itu sunnah, tapi hukumnya bu, boleh, tapi dia mesti jaga etika. Jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang bisa membatalkan sholat. Nah, jangan sampai dirinya disibukkan dalam sholat hanya karena ngurusin mushaf. Umpama mushaf kepitannya hilang. Nah, nah, dia sholat, dia, ya, dia cari bulak balik tuh akhirnya gitu. Nah, itu bisa mengganggu. Jadi yang begitu-begitu tuh mesti di apa? Diperhatikan. Boleh, tapi ada ada etika yang dia mesti jaga. Silakan yang belakang uh, dioper ke belakang, silakan. Ya, masih kabelnya masih panjang, terus tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lagi jalan di pasar dan menemukan salah satu kertas yang bertulisan Al-Quran, sedangkan kita tidak dalam waktu berwudu, bagaimana kita boleh kita menyelamatkan Al-Quran yang sedang? Ya, jadi menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Salah satu kedaruratan adalah menyelamatkan keselamatan mushaf itu sendiri. Contoh, Anda tidak punya wudhu. tahu ada mushaf lagi dimainin sama anak kecil, lagi ditendang-tendang. Anak kecil kan nggak paham. Wajib segera Anda ambil itu mushaf. Walaupun Anda tidak punya wudhu. Bahkan walaupun Anda sedang junub. Jangankan cuma hadas kecil. Junub hadas besar. Begitu Anda lihat bahwa ada mushaf yang yang yang sengaja atau tidak sengaja sedang dilecehkan, atau dibawa, ke keinjak, atau mau kebakar, atau tiba-tiba banjir datang, banjir itu masuk ke masjid, kalau nggak segera diselamatkan, mushaf dalam masjid bisa kena banjir semua. Boleh untuk segera Anda lakukan walaupun Anda tidak punya wudhu. Saya rasa jelas itu. Baik, yang terakhir Ya. Oh masih ada satu, silakan. Ketika kita lagi jalan lagi ketemu dengan orang yang sedang bermabukan tapi dia sambil nyanyi-nyanyi tapi nyanyinya itu nyanyi dalam ada Al-Qur'annya dan ada salawatnya dalam orang mabuk itu mengatakan salawat ada Al-Fatihah dalam mabuk. Bagaimana? Kita larang atau kita diam aja, Jadi begini. Orang-orang yang dalam keadaan mabuk, kemudian dalam mabuknya dia baca Al-Quran atau zikir atau selawat dan lain sebagainya, kita lihat konteksnya. Kalau apa yang diucapkan itu tidak menyeleweng, tidak menyimpang, tidak ada unsur pelecehan, tidak ada unsur penghinaan, cukup kita jaga. Tapi kalau sudah ada unsur penghinaan, penyelewengan, wajib kita nahi munkar wajib kita nahi munkar. Dan saya mau ingatkan, dalam ilmu akidah, kalau ada orang menenggak minuman keras, kalau dalam ilmu fikih kan kita tahu, dia dosa besar. Tapi kalau dia menenggak minuman kerasnya pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum itu tenggak minuman keras. Hukumnya kufrun. Murtad. Karena dia menggunakan kalimat suci untuk hal yang haram. Itu sama juga dia menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram hukumnya adalah murtad. Nah maka itu tadi saya katakan orang yang lagi mabok baca Quran kita mau tahu dulu konteksnya apa. Kalau konteksnya seperti barusan ayat Al-Quran dia permainkan untuk menghalalkan daripada perbuatan haramnya murtad. Wajib kita cegah. Nah, tapi kalau konteksnya tidak sejauh itu, maka kita jaga, kita kasih peringatan. Sebab orang mabok ini kan di, di, di, di bawah sadar. Mungkin pertamanya tidak ada pelecehan, tapi kalau dibiarkan lama-lama mungkin dia akan melecehkan orang mabok. Nah, sebelum itu terjadi, kita cegah dari awal. Makanya tadi saya katakan, nahi munkarnya tetap wajib dilakukan. Silakan, Syam. Ya hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Jangankan memegang mushaf, hadas besar. Nah, jangankan e, memegang mushaf, bacanya saja juga tidak boleh. Nah muncul pertanyaan, bagaimana kalau seorang guru agama perempuan? Nah dia mengajar e, beberapa hukum dengan ayat Al-Quran dia mengajar. Apakah nggak boleh? Jawabnya, ngajarnya boleh. Menerangkannya boleh. Yang nggak boleh kan baca ayatnya. Nah, karena itu ayat tersebut dipersilakan untuk dibaca oleh muridnya. Dia boleh koreksi. Nah, dia boleh koreksi. Ah, yang itu salah tuh. Yang ini salah. Nah, dia boleh koreksi harokat. Dia boleh koreksi katanya. Tapi tidak perlu dia membaca ayat Al-Qur'annya. Jadi pandai-pandailah para kaum wanita yang dalam keadaan haid atau hadas besar, sementara dia punya kewajiban untuk mengajar dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, pandai-pandailah untuk mengatur strateginya. Nah, tapi memang, kalau yang dibaca itu dalam bentuk zikir atau doa, yang sudah biasa dia baca, walaupun itu diambil dari ayat Al-Quran, sekalipun orang junub boleh membacanya. Contoh, ada orang junub atau perempuan haid baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Quran bukan itu. Ayat Quran. Kalau dia baca niatnya baca ayat Quran haram, nggak boleh. Tapi kalau dia baca dalam doa, niat dia untuk doa boleh dibaca sepanjang itu doa atau sepanjang itu bagian dari zikir yang rutin dia baca. Zikir bukan pembacaan ayat Al-Qur'an. Tayyip. Bagus. Sayyidina Hasan. Ya, silakan. Apa boleh membaca Al-Quran sambil atau tiduran? Ya. Tadi sudah kita katakan, sunnah membaca Al-Quran itu menghadap kiblat, duduk, khusyuk, rapi, kepala menunduk. Itu sunnahnya. Nah, lalu kalau kita baca Al-Quran melonjor sambil tiduran dan seterusnya, kita tidak katakan itu haram. Tapi itu bertentangan dengan yang sun, yang sunnah. Artinya pahlak sunnahnya Anda nggak kerjakan. Tapi baca Qurannya tetap mendapatkan ganjaran pembacaan Al-Quran. Hanya adabnya kurang. Kecuali. Nah, ini urusan melonjor ada kecualinya nih. Ada orang udah kegemukan nggak bisa dilepit kakinya. Nah dia duduk di pojokan dia melonjor. Memang dia udah nggak bisa duduk bersila. Dia udah nggak bisa duduk untuk dilepit. Apalagi yang punya asam urat. Jadi kalau kondisinya memang dia sakit atau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Boleh-boleh aja. Tapi kalau kondisinya dia sehat, tolong diperhatikan adabnya. Karena yang akan kita baca adalah firman Allah, bukan firman yaitu makhluknya. Baik, ada pertanyaan saung yang tanpa saung? Tidak ada. Ya, terakhir silakan. Ini mana hukumnya memakai kotor kan eh, dicuci harus dibawa ke kamar mandi. Iya. Sedangkan membawa Al-Quran ke kamar mandi itu tidak boleh. Iya. Jadi kalau per, ini ada ada dua masalah. Ini pertanyaan bagus. Ada dua masalah. Apa hukum bagian ayat Al-Quran ditulis di baju? Itu masalah. Yang kedua, apa hukum kalau nanti baju itu dicuci dibawa ke kamar mandi? Ini hukum yang berbeda. Hukum ayat Al-Quran itu ditulis di tembok, di dinding, di baju, eh, di banner, dan lain sebagainya. Boleh selama selama bisa dijamin keamanannya dari pelecehan. Tapi kalau Anda nggak bisa jamin dari pelecehan, tidak boleh Anda lakukan. Contoh, ada selebaran Anda tulis pakai basmalah. Sementara selebaran ini Anda tahu, kalau udah dibagiin orang buang-buang ke sana kemari. Maka kalau begitu keadaannya tidak boleh Anda bawa baca apa tulis ayat Al-Qur'an di lembaran tersebut. Kalau memang lembaran tersebut untuk di, disebar dan dilempar dibuang. Jadi kita lihat dulu, ini ini berpotensi di, dilecehkan tidak? Kalau berpotensi dilecehkan nggak boleh. Tapi kalau memang tidak berpotensi dilecehkan, di banner, ditaruh di atas, dimuliakan, atau di pakaian tertentu dan lain sebagainya, masih boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau baju sudah ditulis, ada huruf mulia lah, ada lafzul jalalah atau ada basmalah. Nanti bagaimana nyucinya? Ya harus ikuti etika. Enggak boleh dia bawa ke WC itu baju. Dia boleh masukkan ke bak di luar WC, dia cuci itu di luar WC, kemudian dia jemur, dia teriska dan seterusnya. Jadi tidak mentang-mentang di baju langsung boleh dibawa ke WC, Enggak boleh. Dan saat dia pakai, enggak boleh dia bawa ke WC. Nah, jadi ada ada ada aturannya. Nah maka itu, kalau kita bukan orang yang disiplin, kalau kita bukan orang yang tertib, jangan lakukan itu. Nah, jadi kalau melakukan itu, yang disiplin, yang tertib, dan seterusnya. Maka itu, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam, itu melarang lambang FPI e, dibuat di baju-baju dan di kaos-kaos. Karena dalam lambang FPI ada kalimat tauhid ada basmalah. Bulannya itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Bintangnya itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini dibuat di pakaian secara serampangan, maka hukumnya berlaku. Orang yang pakai mesti tertib, mesti disiplin. Tidak boleh bawa itu ke tempat-tempat yang kotor. Tidak boleh itu direcehkan sedemikian rupa. Nah maka itu kita anjurkan waktu itu, lambang FPI hanya boleh ada di bendera-bendera tertentu, di tempat-tempat tertentu, di kantor-kantor FPI tertentu, tapi tidak boleh terlalu diapa sebarluaskan ke semua barang cetakan untuk dibolehkan. Barang cetakan cukup, bulannya diblok saja. Jadi nggak usah ada tulisan basmalahnya. Bintangnya diblok saja. Jadi sudah tidak tidak perlu ada kalimat tauhidnya. Karena ini berat. Ini kalimat tauhid, kalimat mulia, kalimat thayyibah. Basmalah juga kalimat thayyibah. Intinya boleh saja kita tulis di kertas, di baju, di banner, tapi tetap wajib kita jaga dari pelecehan. Baik, sama saya Dina. Apa itu? Oh, naam, yakni qat'al qira'ah. Ah, qat'al kiraah, La, qat'al kiraah, mamnu. Bidun hajah mamnu. Eh. <laughs> Jadi motong bacaan tanpa ada keperluan nggak boleh, tanpa ada keperluan. Bidun haja. Ah, illa idakana haja masa. Masalan wahid yakra'ul Quran wa wahid yukhbiru anna ibnahu masalan marid wa yibgu bisur'ah yakni an yukhbirul mustasfa wa yaktil is'ab wa hakada. Bihaja labas. Bidun haja mamnu. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran usul fikih. Keluarkan dulu bukunya, siapkan. Bukan usul fikih. Mustalahul hadis. Iya, ini balik lagi ke usul ya. Ayo, silakan. Bagus, ini hari Masya Allah pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus sekali. Jazakumullahu khairul jazak Sekarang kita masuk halaman berapa Ustaz Muhsin? Halaman Oh, sudah jauh juga ya. Al-Gharib. Nah. Baik, eh, silakan Ustadz Musen untuk dibaca Al-Gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-Gharibu الغريب لغة المنفرد عن وطنه واصطلاحا هو من فرد بروايته راوي بحيث لم يرويه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده وسمي غريبا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن أجسامه وهو قسمان الأول الفرد المطلق وهو أن ينفرد الراوي أن ينفرد الراوي بالحديث بالحديث من جميع الرواة مثاله حديث الولاء لحمة kalah matin nasab la yuba'u wa la yuhab tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibni Umar asani al-fardu nisbi wa huwa makana mugayyadan bi kaunihi farada bihi thigatu yugaru bihi lam yarwihi thigatun illa fulan aw mugayyadan bi kaunihi infarada bihi rawi an shaykhihi فيقال انفرد به فلان عن شيخه فلان أو مقيدا لكونه انفرد به عن أهل البلد فيقال انفرد به من أهل المدينة فلان حكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وهو الغريب Taib, lanjutkan dulu karena Gorib Aziz dan Masfur satu paket. Teruskan. Al Aziz huwa man farada bi riwayatihi ibnani fi tabaqatin min tabaqatihi. Walau rawahu ba'da al-ithnaini jama' ya hukmuhu imma as-sihhatu wa imma al-hasan wa imma ad-du'f. Misaluhu hadithu syaikhain لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه أنس وأنه قتادة وعبد العزيز بن سهيل المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد ثلاثة جمرت Kitabuhu hadithu inna Allaha la yakbidul ilma intizad. Hukmuhu as-sihatu wa awil awil hasan awil hasan awil du'ub. Baik. Jazakumullahu al jazaa. Perhatikan baik-baik kepada segenap santri kita kemarin sudah pelajari ada hadis yang disebut mutawatir, ada hadis yang disebut ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan orang banyak di tiap tobakot. Dulu saya pernah jelaskan apa itu sanat, apa itu tobakoh. Nah, tobakoh itu tingkatan rawi, tingkatan zamannya. Jadi kalau dari Nabi satu hadis diriwayatkan oleh sepuluh sahabat umpamanya. Dari sepuluh sahabat diterima oleh dua atau tiga puluh tabi'in. Nanti dari tabi'in di bawahnya diterima lagi lebih dari sepuluh dan seterusnya. Nah, kalau tiap tobakotnya, perawinya banyak, banyak, maka itu disebut hadis mutawatir. Sedangkan kalau ada tobakot. Yang perawinya tidak banyak. Nah ini ulama berbeda pendapat. Banyak ini berapa? Ada yang bilang banyak itu lima. Ada yang bilang banyak itu sembilan. Ada yang bilang banyak itu sepuluh. Dan seterusnya. Berbeda-beda pendapat ahli hadis. Makanya saya gunakan istilah banyak dulu. Kalau ada satu tobakot, tidak banyak perawinya. Contoh, dari Nabi, banyak sahabat yang terima. Tapi begitu ditabiin cuma tiga orang yang meriwayatkan. Setelah tabiin banyak lagi yang riwayatin. Selanjutnya ke bawah banyak lagi yang riwayatin. Tapi ada satu tobakot yang cuma tiga perawinya. Itu sudah cukup dikatakan ahad. Tiga, dua, satu itu disebut ahad. Nah kalau empat ke atas itu berbeda. Ada yang bilang empat udah mutawatir, ada yang bilang enggak, enam mutawatir, ada yang bilang sembilan mutawatir, ada yang bilang lebih dari sepuluh baru mutawatir. Nah, saya ingin fokus kepada ahad. Jadi hadis ahad itu saya ambil yang 321. Kalau di salah satu tobakotnya ada jumlah perawi hanya seorang saja, walaupun di tobakot yang lain ada ribuan orang, tapi salah satu tobakot cuma satu perawi. Maka hadis tersebut disebut gharib. Nah, seperti hadis innamal a'malu bin niyat. Itu hadis jumbernya cuma satu. Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi tabi'in yang meriwayatkan 70 lebih. Tabi'in tabi'in yang meriwayatkan ratusan. Sampai ke bawah, top, populer, masyhur. Ribuan yang meriwayatkan. Tapi sumbernya satu. Cuma Sayyidina Umar. Itu disebut hadithun gharib. Pokoknya kalau ada cuma satu di Tobakot. Atau sahabatnya banyak. Tabiin banyak. Tabiin tabiin, tabiin banyak. Tapi di bawah. Umpamanya yang meriwayatkan cuma satu orang. Maka itu disebut gharib. Pokoknya kalau salah satu Tobakot ada yang sendirian aja. Itu disebut gharib. Nah, nah di sini kalau disebut gharib, nah tentunya tidak tidak mesti dia doif, belum tentu. Seperti innamal a'malu bin niat itu hadis sahih. Nah, cuman kita bicara sekarang bukan soal sahihnya. Nilai daripada jumlah rawitnya. Jadi hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi di dalam salah satu tobakot sanat. Itu disebut hadis ghaib. Yang kedua, lalu bagaimana kalau salah satu tobakot sanat nggak ada yang satu perawi, tapi ada yang dua perawi? Jadi dari atas banyak, tengah banyak, tahu-tahu di tengah-tengah ada cuma dua perawi yang nyampein. Setelah itu banyak lagi. Kalau ada dua perawi yang nyampein, itu disebut hadis aziz. Itu disebut aziz. Artinya aziz suatu hadis dalam salah satu tobakot sana. Yang ketiga, kalau ada hadis diriwayatkan oleh banyak perawi, tapi di salah satu tingkatan ada tiga perawi. Yang satu enggak ada, yang dua enggak ada. Ada tiga orang perawi di salah satu tobakot sanad. Itu disebut hadis masyhur. Gorib, aziz, masyhur. Tiga-tiganya adalah bagian daripada hadis ahad. Jadi dari segi jumlah perawi, hadis ahad dibagi tiga. Ada gharib, kemudian ada apa tadi aziz dan ada masyhur. Nah, tolong diperhatikan. Tapi khusus yang gorib, ada jenis lain. Yaitu kalau suatu hadis dirawikan oleh seorang perawi, bunyinya berbeda dengan perawi yang lain. Jadi hadisnya mirip, yang lain semua meriwayatkan uh, dengan satu ungkapan sama. Eh tahu-tahu dia ada tambahan sendirian. Padahal yang lain gak ada yang nambahin. Cuman dia sendiri, itu juga disebut gharib. Itu namanya gharib matannya yang gharib. Kalau tadi kita bicara yang gharib perawinya. Jadi ada perawi yang gharib, ada matan yang gharib. Nah, nah seperti matan yang gharib itu waktu Nabi ditanya soal ayahnya. Jadi Nabi ditanya, "Aina Abu?" Di mana kau punya ayah, wahai Rasulullah? Satu riwayat Nabi mengatakan Abu wa abi finnar. Nah, abuka wa abi finnar. Ayahmu dan ayahku ada dalam neraka. Ini riwayat gharib. Gharibul matan. Sebab hadis yang lain serupa tapi nggak begitu bunyinya. Begitu Nabi ditanya, jadi ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Nabi, "Ayahmu dalam neraka." Terus sahabat ini nanya lagi, "Ayahmu di mana?" Kalau ayahku neraka, ayahmu di mana? Maka jawaban Nabi, fa idza mararta bi qabrin fabashshirhu bi azabin alim. Barang siapa di antara kamu yang yaitu melewati daripada satu kuburan, satu kuburan kubrin kafirin dengan kubur orang kafir, maka sikapar kepada penghuni kubur tersebut kalau mereka itu akan dapat adab dari Allah. Begitu jawaban Nabi. Semua riwayat jawabnya seperti itu. Hanya ada satu hadis yang mengatakan Abu wa abi Finna Ayahmu dan ayahku ada dalam neraka. Ini disebut gori. Karena cuma satu-satunya perawi yang meriwayatkan begitu. Sementara perawi lain tidak ada yang menyebutkan itu. Nah Gori semacam ini, ini bisa e, mengurangi nilai hadis. Dan hadis itu bisa ditolak. Dan begitulah. Karena itu Al-Imam Suyuti menolak hadis tersebut yang mengatakan ayah Nabi masuk dalam neraka. Salah satu alasannya karena hadis tersebut matanya gharib bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Nah itu sebagai salah satu contoh. Nah itulah yang dimaksud dengan hadis yang gharib, aziz, dan masyhur. Nilainya yang gharib, aziz, dan masyhur ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang taif. Jadi tidak semuanya sahih, tidak juga semuanya hasan, tidak juga semuanya doif. Nah, tergantung daripada kualitas para perawi. Sebab dalam hadis gharib, asis, dan masyhur hanya menceritakan jumlah perawi. Nah, jadi sanatnya udah bersambung, udah bagus, hadis ahad. Cuman salah satu tobakot hanya satu perawi, berarti asis, uh, eh, berarti gharib. Yang satu lagi hanya dua perawi, berarti asis. Yang satu lagi ada tiga perawi, berarti masyhur. Tiga-tiganya hadis ahad. Nah, di sini diberikan oleh muallif contoh-contoh e, yang luar biasa dan cukup bagi kita sebagai contoh dari Gorib, Aziz, dan Masyhur. Baik, ada pertanyaan dari saung Sayyidina Abu Bakar? Silakan. Fadal. Begitu ada yang satu, berarti dia gorib diambil yang terkecil. Oh, e, eh, tobakot ini satu, tobakot ini dua, tobakot ini tiga. Berarti ada yang satu gak? Ada yang satu. Tadi definisinya kalau ada satu riwayat di dalam salah satu tobakotnya hanya seorang perawi, maka dia gharib. Jadi kalau ada tiga-tiganya diambil yang paling rendah, yaitu gharib. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Sayyidina Umar? Sayyidina Utsman Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, tanpa saung. Alhamdulillah. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, pelajarannya sangat gampang sekali. Saking gampangnya paham semua. Saking pahamnya nggak ada yang perlu ditanya. Iya, tapi ntar sore tegang lagi nih. Setiap belajar paroid tegang. Nah, tapi insya Allah hari ini kita akan masuk ke jalan tol. Nah, mudah-mudahan. Tapi ulangannya jadi. Jangan bilang nggak jadi. Jadi, ntar ada ada pertanyaan-pertanyaan yang kita minta dijawab. Tapi saya yakin kalau anda kompak, anda memperhatikan pelajaran kemarin, insya Allah nanti soalnya bisa dijawab. Nanti jawabnya tetap berkelompok. Nah, jawabnya nggak sendiri-sendiri, nggak. Jangan takut berkelompok. Masing-masing saung nanti ada pertanyaan, masing-masing saung nanti menjawab. Kalau semua saung lulus, lanjut. Enggak lulus, baca dari halaman pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.